hamba-hamba yang syakirin, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup yang dia rasakan, kehidupan yang dia alami tidaklah lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu pun ya, tidak mungkin lepas kecuali dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih di zaman-zaman seperti ini. Zaman yang kebanyakan manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai apa yang diikuti. Hawa nafsunya yang diikuti, yang dia tuhankan, justru dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang mukmin dia yakin bahwasanya kehidupan yang dia jalani ini merupakan tempat untuk dia beramal soleh. Dia berusaha untuk mengikat dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Dia mengikat dirinya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sejatinya bukan sebuah belenggu, tapi sebuah kebebasan yang sesungguhnya dikarenakan dia menghambakan dirinya kepada zat yang semestinya dia menghamba. Ya. bukan seperti kebanyakan manusia menghamba kepada makhluk, mencari dunia makhluk, atau mencari yang namanya kesenangan-kesenangan hawa nafsunya. Maka alhamdulillah di kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita di atas ketaatan. Bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Para suami mereka bersemangat untuk mengantar istri-istrinya menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari agama Islam ini yaitu merupakan sebuah upaya ya upaya dari mereka para laki-laki, para suami ya, untuk menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Ini kewajiban yang paling utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhalladzina amanuku qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kalau kebanyakan awam nas kebanyakan manusia di hari Ahad ini mungkin ya mengajak keluarganya untuk bertamasya ke tempat-tempat wisata ya atau mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesenangan-kesenangan ya tapi seorang suami yang muwafaq diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mengajak keluarga mereka, istri-istri mereka untuk mendapatkan ilmu agama, untuk mendapatkan siraman rohani, untuk mendapatkan tambahan keimanan, itu di majelis ilmu. Maka seorang istri juga seperti itu. Dia merasa bersyukur memiliki seorang suami yang memiliki perhatian yang sangat ya, perhatian terkait dengan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ya. Ini sebuah kenikmatan besar para hadirin. Karena seorang muslim punya prinsip dia beramal untuk sesuatu yang bermaslahat untuk dirinya dunia dan akhirat. Ya, terlebih dengan akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas." Bersemangatlah kalian ya, dalam perkara yang bermanfaat bagi kalian, ya. Bermanfaat bagi kita tentunya perkara agama kita, perkara akhirat kita wasta'in billah dan senantiasalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah ya. Tapi merasalah optimis. Merasalah kuat ya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan upaya yang kita laksanakan ya diberikan istiqomah diberikan pahala yang besar dikarenakan niat-niat yang ikhlas pada diri kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan, di kesempatan yang mulia ini ingin saya membacakan sebuah risalah. Sebuah risalah yang sangat penting ya, yang ditulis oleh para ulama di masa kita seorang muhaddis eh, ahlul hadis di masa kita ini itu Syekh Al-Alamah Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah beliau tuliskan dalam kitabnya yang berjudul Adabuz Zifaf ya. yang di sana memuat terkait dengan adab-adab ya. terkait dengan hubungan suami istri ya. dan juga mencakup terkait dengan adab-adab ya hak-hak seorang suami dan seorang istri ya dituntunkan di sana ya adab-adab yang mulia ya dalam Islam terkait dengan hubungan uh, muasyarah baina zaujaini ya yaitu hubungan antara seorang suami dan seorang istri begitu juga disebutkan di sana terkait dengan bagaimana uh, adab-adabnya seorang wali ya dan seterusnya namun yang kita bahas, yang kita ambil yaitu bab yang terakhir setelah beliau menyebutkan adab-adabnya ya. Disebutkan terkait dengan wasiat-wasiat, terkait dengan nasihat-nasihat untuk sepasang suami istri. Wasaya ila zaujaini. Ya, disebutkan di bab, bab yang akhir ya. Terkait dengan un untuk sepasang suami istri. Beliau sebutkan dalam kitabnya ya. Wa khataman usi zaujaini. Dan yang terakhir sebagai penutup ya. Jadi maaf kalau tiba-tiba datang langsung penutup. <laughs> Karena memang sifatnya kondisional ya. Eh, artinya e, kalau saya pribadi belum e, tidak rutin, jadi saya bacakan yang sifatnya e, dibutuhkan ketika itu. Ya kalau semisal nanti tidak ada yang bisa membacakan atau mungkin sudah pernah dibahas terkait dengan kitab ada busifaf. Ini kitab yang bagus ya. Kitab yang sangat bagus. Saya bacakan khulasohnya saja. Bacakan terkait dengan kesimpulan setelah membawakan adab-adab yang mulia dalam Islam terkait dengan hubungan suami istri. Beliau wasiatkan untuk yang terakhir ya kami wasiatkan kepada sepasang suami istri. Awalan wasiat yang pertama atau wa yatanassaha bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Ini wasiat untuk sepasang suami istri. Jadi bukan untuk uh, suami saja, istri juga diberikan wasiat di sini. Yang pertama adalah hendaknya pasangan suami istri mereka saling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sepasang suami istri mentaati Allah Subhanahu wa taala wa yatanasahu bi taatillah dan dia juga saling berwasiat, saling memberikan nasihat untuk supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin. Yang pertama perintah untuk taat kepada Allah, seorang suami taat kepada Allah, semangat dalam ibadahnya. Seorang istri juga diperintahkan seperti itu. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk apa? Saling menasehati. Ya. Ini prinsip dalam Islam. Ketika ibadah itu bukan sekali ibadah, tapi ibadah itu sifatnya apa? Istimror, terus-menerus. Ya. Sifatnya sampai dia meninggal dunia ya bahkan yang menjadi ukuran ibadah seorang itu ketaatan seorang itu dinilai dari akhirnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis innamal a'malu bil khawatim yang namanya amalan itu tergantung akhirnya ya, namun jangan punya prinsip sudahlah saya masih muda nggak usah ngamal gitu ya beramalnya kalau sudah sepuh kan yang dinilai cuma akhirnya ya Kira-kira benar tidak para hadirin? Kalau punya prinsip seperti ini, saya kan masih muda ya, saya cari dunia dulu. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya akan semangat ibadah. Benar tidak prinsip seperti ini, Pak? Ya. Apakah menjamin kita masih hidup ya sampai kita tua? Apakah menjamin ketika sudah tua nanti kita bisa ibadah dengan sempurna? Ya nggak ada yang menjamin. Maka prinsip seorang mukmin dia berusaha ya Ketika dia ibadah seolah-olah dia akan meninggal ketika itu. Dia bersemangat. Ya. Dan ibadah itu sifatnya istimror. Maka setelah disebutkan nasihat yang pertama bagi pasangan suami istri untuk mereka taat kepada Allah dan juga saling ya berwasiat, saling nasihat menasehati untuk taat kepada Allah. Ya. Kira-kira berat yang mana ini, Pak? Berat yang pertama atau yang kedua? Bagaimana Pak? Dua-duanya berat Pak. Ilaman rahim Allah. Ya, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami semangat ibadah, seorang istri semangat ibadah, tapi juga semangat untuk saling apa? Tanasuh bitaatillah, saling berwasiat untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sangat banyak, ya. bentuk-bentuknya sangat banyak. Ya. Dan Nabi SAW juga mencontohkan dalam keseharian beliau alaihi salatu wasalam ya. Di antaranya eh, hadis yang menyebutkan mengenai amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Nabi sallallahu menyebutkan dalam hadis Aisyah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan ya syadda mi'zarahu beliau mengencangkan ya, ikat sarungnya ya. kemudian wa ahya lailahu dan beliau juga wa, menghidupkan malamnya diisi dengan ibadah kepada Allah berzikir kiamulail ya baca Al-Qur'an wa aiqadu ahlahu dan beliau sudah sallallahu juga apa membangunkan ya istri-istrinya membangunkan keluarganya ini syahidnya di samping beliau semangat beribadah sendiri juga beliau apa bersemangat supaya keluarganya mendapatkan kebaikan. Ya sebagaimana antum di sini alhamdulillah para ikhwah ya, para aba bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan iman. Ingin pula istri-istri kita mendapatkan kebaikan seperti itu supaya bisa berjalan bareng ya. Kalau panjenengan yang taat suaminya eh, istrinya tidak taat ya, tidak akan bisa berjalan atau sebaliknya seorang istri taat kepada Allah suami tidak taat ya juga kan apa timpang ya maka berusaha menjadi pasangan yang uh, serasi pasangan yang harmonis pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu juga menyebutkan bagaimana ya indahnya rumah tangga yang diisi dengan ibadah ya. Jadi kalau rumah tangga itu bukan diisi isinya hanya dunia saja pak ya isinya itu hanya mikirkan uh, saya ingin beli mobil saya ingin beli rumah ya atau ingin beli perabot ini dan itu ya tidak ada habisnya ya apa bedanya kalau seperti itu rumah tangga seorang salafiyin seorang salafiyah dengan mereka orang-orang awam yang mereka hanya isinya diberikan dunia-dunia saja ya mungkin kalau taklim ya ikut taklim tapi ketika pulang ke rumah itu loh mas saya pengen beli kayak si fulanah itu perabotannya semuanya tupperware ya tahu sendiri harganya berapa pak ya ya jutaan Masya Allah harus tahu seorang istri itu keadaan suami saya biasa-biasa ya sudah menerima padanya itu loh mas si fulan ya dia sudah punya mobil bagus mas ya maksudnya dengan dari dulu kerja nggak pernah bisa beli motor beli mobil yang bagus misalnya Ya, jangan seperti itu. Tapi isi rumah tangga Anda dengan apa? Dengan yang namanya ibadah. Ya. Di antara ibadah ya yaitu mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah ya. Dikisah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Anasai disebutkan di sana rahimallahu rajulan semoga Allah merahmati seorang lelaki qama minal laili seorang lelaki yang dia bangun di malam hari ya fasalla wa aiqadam ra'atahu dia bangun di malam hari kemudian setelah itu dia apa salat ya. kemudian dia pun membangunkan istrinya ini syahidnya di samping dia semangat ibadah ya kemudian dia juga apa menginginkan orang terdekat dia itu seorang istrinya ya, untuk apa untuk ikut ibadah ya dibangunkan untuk ibadah fasolat kemudian dia sholat ya seorang istri bangunkan ah, ini sudah jam 3 bangun ya ambil air wudhu sholat bersama masya Allah zikir kepada Allah beristighfar kepada Allah fa'in abad rasya fi wajhiha alma ya kalau seorang istri itu enggan dibangunkan malah jengkel ataupun apa namanya malas-malesan Ya sudah. Orang suami rosyahi wajiha alma, ya. Perciki pada wajahnya pak Air, ya. Ambil ke belakang, ya. Ya jangan disiram seember, Pak ya. Siram seember nanti kasurnya basah semuanya. Ambil air, ya. Itu bimbingan dalam sunnah, ya. Ambil air dalam gayung, perciki, ya. Wajah istrimu dengan air tadi. Ya, tentunya seorang istri juga jangan marah-marah, ya. Dan juga seorang suami melihat keadaan istrinya. Kalau dia lagi sakit, ya atau dalam badan yang sangat capek ya dibiarkan minimal sholat eh, witirnya dibangunkan. Tapi kalau dalam keadaan sehat ya dibangunkan. Ini Allah merahmati seorang suami yang seperti ini. Sebaliknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau suami yang taat, suami yang lebih semangat. Sekarang sebaliknya, rahimallahu mra'atan qamat minal laili fasallat. Ya. Semoga Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan yang dia bangun di tengah malam ya kemudian dia sholat untuk sholat tahajud sholat malam fa'aiqadat zaujaha ya kemudian ketika melihat suaminya belum bangun ya maka dia apa dia bangunkan suaminya tadi ya masya Allah indah ini pak ya, apalagi kalau dua-duanya apa saling bersemangat ya ya sudah nggak ada yang diperciki air pak ya <laughs> Fa Fa'in aba rasyad fi wajhihi alma. Ya kalau suami tadi tidak mau ataupun enggan untuk bangun sholat malam, maka seorang istri juga apa? berhak ya untuk membangunkan dengan cara yang lainnya, dengan memperciki wajah suaminya dengan air ya. Seorang suami juga jangan marah-marah gitu ya. <laughs> Diperciki malah ngamuk-ngamuk. Ya, jangan. Tapi itu menunjukkan keindahan rumah tangga ya bahasanya rumah tangga itu juga diisi dengan yang namanya ibadah bahkan dipenuhi dengan ibadah Masya Allah maka terasa apa? terasa ringan rumah tangga yang seperti ini terasa harmonis ya sangat jauh dari ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya ya kalau seperti ini kehidupan rumah tangga kita Masya Allah ya maka dipraktekan ya dipraktekan untuk diisi rumah tangga kita dengan yang namanya ibadah ya dan contoh-contoh yang sangat banyak ya contoh yang sangat banyak dari ibadah ya Taib wa tibai ahkamihi asabidati fil kitab wa sunnati ya. dan juga mengikuti hukum-hukum yang telah termaktub ya dalam Alkitab dan As-Sunnah ya, ini tugas seorang suami istri ketika mereka berumah tangga ya ketika mereka menjalin hubungan rumah tangga dia membangun di atas Alkitab dan As-Sunnah ya rumah tangga yang dihiasi dengan Alkitab dan As-Sunnah dengan Al-Qur'an dan Sunnah sangat indah ya wala yuqaddima 'alaiha taqlidan aw 'adatan ghalabat 'alan nas aw madhhaban maka tidak dua pasangan suami istri ini lebih mendahulukan taklid ya ataupun kebiasaan masyarakat ya ataupun mengikuti sebuah madhab tertentu ya tidak seorang uh, hubungan suami istri lebih mengedepankan yang namanya apa Al-Quran dan As-Sunnah ya maka ketika di sana dalam rumah tangga ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar dari perkara Al-Quran dan As-Sunnah segera diperbaiki ya sekalipun ya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan di masyarakatnya ya adat-adat di masyarakatnya ya maka seorang e, hubungan suami istri ini harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dia cari ya bukan kuman masyarakat ya tentunya kuman masyarakat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah kalau Qala Allah Azza wa Jal Faqad qala Azza wa Jal Dan Allah Azza wa Jal telah berfirman Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Ya. Ayat ini dalam ayat ini Allah menyebutkan wa makan lil mu'minin, tidak pantas bagi seorang mukmin. Tidak pula seorang mukminah. Ya. Apa itu? Idza qadallahu wa rasuluhu kalau Allah dan rasulnya telah menetapkan sebuah perkara ayyakuna lahumul khiyarah. Mereka masih punya pilihan lain. Ya. Ketika seorang suami menegur seorang istri, wahai istriku, engkau berhijab dengan hijab yang syar'i, pakaian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang Allah perintahkan kau untuk berhijab, ya. Itu pakaian seorang mukminah yang bertakwa kepada Allah jangan dia balas dengan apa? Ya, dengan perasaannya. Loh mas, nanti kalau saya pakai pakaian yang syar'i, ya saya belum siap di masyarakat. Oh saya nanti akan dikatakan ini dan itu, ya. Maka tidak. Seorang istri yang solihah, dia akan berusaha mentaati suaminya. Mentaati suaminya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah sudah merintahkan seperti itu. Sebaliknya seorang suami juga seperti itu ya ketika seorang istri menegur dia mas ya eh, sekarang kan sudah tahu hukumnya merokok mas ya kok di rumah masih merokok terus ya mungkin kalau ngaji dia nggak pernah ngerokok ini kalau ada yang tersinggung eh, saya tidak sengaja pak ya insya Allah <laughs> nggak ada yang merokok eh, ketika ditegur sama seorang istri ya maka dia pun marah-marah ya, urusan saya ya saya mau ngerokok mau apa terserah saya yang penting saya kalau taklim nggak ngerokok gitu ya. Ya ini eh, orang-orang e, seperti ini harus diperbaiki ya. Ketika istrinya justru menegur perkara kebaikan, harusnya dia berterima kasih. Oh istri saya seorang wanita yang solihah. Ya Allah sudah menetapkan Rasulnya tentang pengharaman rokok tadi. Baik. Maka barang siapa barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia sungguh telah apa? sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak membangun hubungan rumah tangga ataupun tidak dengan sebab seorang mukmin dan seorang mukminah tidak menjadikan ya hukum Allah dan Rasulnya sebagai pegangan yang utama. Ya, ketika ada yang berselisih dengan hukum tadi, maka dia apa? Dia lebih mendahulukan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi Harusnya seperti itu. Disebutkan oleh Al-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 36 disebutkan ai layan bahi walayaliku mimani iman illa al isra'u fi mardatillah allah tidak pantas ya tidak pula layak bagi seorang yang disifati dengan sifat iman orang mukmin orang mukminah ya nggak pantas bagi mereka kecuali apa bersegera untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya seperti ini wa rasulihi dan juga ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya dia berusaha untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya wal harbi min sakhatillahi wa rasulihi dan dia berusaha untuk lari ya untuk keluar dari apa dari kemurkaan Allah dan Rasulnya ya Jangan ada dengan perasaan, dengan atifiahnya, dengan perasaannya, dengan logikanya. Ya, ketika seorang istri semisal diperintahkan untuk berhijab, kamu pakai nikob, pakai cadar, oh, ini kan nggak wajib, kan sunnah saja. Ya, yang perintah kamu siapa? Seorang suaminya kamu yang perintah. Dia yang lebih berhak untuk apa? Merintahkan kamu dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ini saya sudah salah. Ya, ketika seorang suami menghendaki wahai kamu istriku ya pakai yang namanya apa nikob pakai cadar ya kemudian dia nyampaikan oh ini kan hukumnya sunnah saja ya terkait dengan hukumnya memang dipersilakan para ulama ada para ulama menyebutkan hukumnya sunnah seperti asy Al Albani rahimahullah namun secara prakteknya apa ya beliau istrinya semuanya menggunakan nikob putri-putrinya ya artinya seorang mukmin ya seorang mukminah dia berusaha untuk mencari perkara yang afdol ya untuk berusaha mencari tanya Allah Subhanahu wa taala sekalipun apa bertentangan dengan hawa nafsunya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manil tamasaridallah bisakhatillah ardahullahu anhu Barang siapa yang dia mencari banyak Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan murkanya manusia, ya. Allah ganti. Yang tadinya manusia itu murka, Allah jadikan mereka apa? Ridho kepada kita. Ini kalau prinsipnya kita mencari dunia, Allah. Sebaliknya, wamanal tamasa ridho nas bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhatallahu nas. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Allah, maka pasti Allah murka kepada dia. Ya, dia beragama tapi untuk mencari ridhonya manusia. Ya oh kalau seperti ini nanti saya nggak diterima di masyarakat terus bagaimana ya terus saya ikuti caranya masyarakat ya kalau kita pakai pakaian syar'i nanti di masyarakat dijauhi ya sudah konsekuensinya kita menerangkan kebid'ahan pasti dijauhi ya sudah konsekuensinya Nabi SAW ketika beliau berdakwah di awal-awal Islam beliau berdakwah kepada tauhid ya yang sebagian mereka sudah mulai menerima tapi Allah perintahkan untuk apa secara sorohatan secara terang-terangan untuk membenci kepada peribadahan-peribadahan mereka. Ya. Ketika turun ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir dan seterusnya. Ya, maka Rasulullah SAW dengan terang-terangan ya untuk memperingatkan dari apa? Dari peribadahan mereka. Berlepas diri dari peribadahan mereka. Itu prinsip. Ketika seorang bertauhid tidak semata-mata dia apa? mentauhidkan Allah, menjauhi syirik saja tapi ada prinsip yang lainnya, dia juga harus apa? Ya, meninggalkan kesirikan tadi dan juga pelaku kesirikan. Ya, begitu juga sunnah. Seorang yang dia mengamalkan sunnah adalah dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan dan juga pelakunya. Ya, jangan salah. Pelakunya juga harus apa? dijauhi, berlepas diri dari mereka. Wa bara'atu minasyirki wa ahlihi, wa bara'atu minal bid'ati ya wa ahliha ya seperti itu ya jadi salah kalau prinsip hanya sekedar uh, apa namanya dia mengamalkan sunnah menjauhi bid'ah sementara dia apa bermanis-manis dengan ahlul bid'ah seperti keadaannya mereka hisbiyun ya yang mereka uh, berloyalitas kepada ahlul bid'ah ya kemudian disebutkan lagi <clears throat> wamtisali amrihima dan juga berusaha untuk menjalankan perintah ya, keduanya itu perintah Allah dan Rasulnya karena ketaatan kepada Rasul itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu dan apa saja yang datang dari Rasul SAW ambillah amalkanlah dan apa yang datang eh, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah ya ini prinsipnya Taib. Wajtinabi nahihima ya dan juga menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fala yaliku bimu'minin wala mu'minatin. Maka nggak pantas seorang mukmin, seorang mukminah kalau Allah sudah tetapkan hukum dan juga rasulnya ya minal umur dari hukum-hukum yang ada wa bihi wa alzama bihi ya yang sudah dia harus pegangi, harus jalani. Kalau dia masih apa? Ayyakuna lahumul khiyar. Sementara masih punya pilihan-pilihan lain, ya. Jangan seperti itu. Jangan hawa nafsu yang dikedepankan, jangan perasaan yang dikedepankan, jangan logika yang dikedepankan. Tapi ketaatan, ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ini prinsipnya. Wa may yusyikir rasul mimba ba'di ma tabayyana lahu e, disebutkan dalam ayat yang lainnya barang siapa yang menentang e, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya orang-orang mukmin ya maka dia akan dipalingkan nuwallihi man tawalla maka dipalingkan dia kemana dia berpaling wa nuslihi jahannam wa masira dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam dan itu tempat kembali yang sangat jelek ya maka prinsip seorang muslim seorang mukmin ya seorang mukminah prinsip mereka adalah senantiasa ya mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Ini e, tafsir dari ayat ini. Belum menyebutkan setelahnya. Maksudnya ayakun lahumul khiyarah min amrihim ay al khiyar itu pilihan, adanya pilihan. Hal yaf'alunahu amla? Maksudnya pilihan dalam hati ini saya mengamalkan apa tidak ya? Ya, Ini saya mengamalkan apa tidak? Ya. Jangan punya pilihan seperti itu. Ketika Allah sudah sebutkan, ya ketika Rasulullah perintahkan, ya maka berusaha. Insya Allah saya amalkan. Ya tentunya kalau dalam perkara yang namanya e, ketaatan ataupun perintah, maka prinsipnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Itu prinsipnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Bal ya'lamu mu'minu wal mu'minatu anna rasula aula bihi min nafsihi. Bahkan seorang mukmin, seorang mukminah dia mengetahui bahwasanya hak Allah, hak Rasulnya itu lebih didahulukan daripada hak dirinya. Fala yaj'alu ba'du ahwaihi ba'du ahwa'i nafsihi hijaban bainahu wa baina amrillahi wa rasul ya. Ini menegaskan lagi, jangan sekali-kali menjadikan sebagian hawa nafsunya tadi sebagai penghalang antara dia dengan antara perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agama itu bukan dengan hawa nafsu. Agama itu bukan dengan yang namanya akal, perasaan, tidak. Tapi seorang beragama dengan yang namanya hujah, dengan yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Bukan dengan tadi dengan adanya penghalang-penghalang hawa nafsunya, ya, dan seterusnya. Ya. Maka Allah juga memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai kalian orang-orang yang beriman ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan masuk secara kafah. Tidak memilah-milah syariat. Kalau ini sesuai hawa nafsu saya, ya, maka saya ikuti. Oh ini enggak sesuai dengan hawa nafsu saya, maka apa? Saya berat untuk melaksanakan. Ya. Saya pernah bertemu dengan salah seorang tokoh, ya. Ya, tokoh-tokoh sebuah pergerakan ya, ketika mengomentari masalah ya masalah jenggot. Dia mengakui ya bahasanya jenggot itu sunnah Nabi. Dia mengakui itu sebagai sunnah Nabi. Ya, dan dia meyakini, ya itu sunnah Nabi benar. Itu yang benar seperti itu. Ya. Tapi Mas, ya kalau saya berjenggot, ya, ya saya jelek dari tambah jelek. Ya, itu yang pertama. Kalau saya berjenggot nanti dikira saya teroris. Ya, ini dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Ya, dengan hawa nafsunya dia bisa eh, apa namanya mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya dan seterusnya ya sebagian mereka juga sama ya e, mengatakan kalau pakaian berjubah itu pakaian ekstrim ya kata mereka sementara mereka tidak membaca bagaimana Nabi SAW menyukai pakaian yang namanya jubah pakaian gamis ya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ketika turun ke langit dunia dengan pakaian yang sangat bagus, sangat indah. Itu pakaian seperti digambarkan pakaian jubah ya dengan warna putih yang bagus. Baik. Artinya seorang muslim tidak memiliki pilihan eh, setelah Allah dan Rasulnya tetapkan sebuah hukum. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah ya dan rasulnya maka sungguh dia apa? telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Aibayinan bayyinan li'annahu taraka siratal mustaqima. Ini sebabnya. Itu jelas kenapa? Karena dia meninggalkan jalan siratal mustaqim, ya, jalan yang telah Allah tunjukkan. Jalan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu Islam yang masih murni itu. Itu Islam yang dibawa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Siratul mustaqim ya bukan seperti mereka orang-orang yang Allah sifatkan ghairil maghdubi alaihim ya mereka orang-orang yang Allah murkai itu sifatnya orang-orang Yahud yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ya kayak tadi saya contohkan dia tahu hukumnya ya tahu hadis sahih terkait dengan masalah e, syariat tadi ya tapi karena dia dengan hawa nafsu akhirnya apa ya dia tinggalkan sama ketika seorang mukminah berhijab dengan hijab yang syar'i, dia menutup auratnya. Ya, sebagian mengomentari, ya, sebagian lagi mengakui itu perkara yang benar. Seorang mukmin, seorang muslimah seperti itu pakaiannya. Ya, tapi kalau saya saya nggak mau pakai seperti itu ya sumuk misal ya, atau lagi yang mengatakan apa e, belum siap ya atau lagi yang mengatakan ya khawatir tadi dianggap sebagai apa e, teroris dan sebagainya ya ini dengan yang namanya perasaan-perasaan maka seorang mukmin seorang mukmin tidak dengan perasaannya ketika dia mengamalkan syariat ya <clears throat> atau sebaliknya ya mereka orang-orang yang Allah sifatkan ya waladolin sifatnya orang yang sesat itu mereka orang-orang nasol yang mereka beramal tidak di atas yang namanya ilmu maka seorang yang menempuh jalan suratul mustaqim pertengahan dia mengetahui ilmu mempelajari ilmu untuk diamalkan ya bukan sekedar wawasan ya bukan sekedar untuk apa pengetahuan tapi benar-benar dia amalkan al-musiratu ila karamatullahi ya untuk menyampaikan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya ila wiriha dan juga yang lainnya ini terkait dengan apa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, bahwasannya ketika Allah sudah memutuskan sebuah perkara sebuah perintah maka seorang mukmin seorang mukminah ya tidak ada pilihan yang lain kecuali dia apa mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan ini nasihat yang pertama masih ada waktu para jamaah masih banyak oh, masih banyak kita lanjutkan nasihat yang kedua nasihat untuk sepasang uh, suami istri ayal tazima kullu wahidin min huma al-qiyama bima faradallahu alaihi min al wajibat wal hukuki tujahul akhar wasiat yang kedua nasihat yang kedua wajib bagi masing-masing dari pasangan suami istri untuk mengerjakan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak pasangannya. Saya ulangi, di antara wasiat beliau rahimahullah bahwa saya wajib bagi setiap ya masing-masing pasangan suami istri untuk mengerjakan ya apa yang telah Allah fardukan, Allah wajibkan dari perkara-perkara kewajiban dan juga perkara hak-hak ya bagi pasangannya. Ya, artinya nasihat yang kedua itu terkait dengan apa? Menunaikan hak ya pasangan kita masing-masing. Seorang suami menunaikan hak istrinya, seorang istri juga apa? menunaikan hak suaminya. Ya, dan seterusnya. Itu nasihatnya. Akan terjalin hubungan suami istri yang indah ketika masing-masing pasangan suami istri tadi mengetahui hak-hak masing-masing. Ya, oh hak suami saya harus seperti ini seperti ini. Dia tunaikan. Ya, begitu juga seorang suami seperti itu. Ya, berusaha untuk menunaikan hak-haknya istri. Fala tutlabu zaujah masalan. Beliau mencontohkan, tidaklah seorang istri ya sebagai contoh dia menuntut antusawiyar rajula fi jami'i hukukihi ya. Ini sekaligus membantah yang namanya uh, apa namanya? ideologi yaitu emansipasi wanita. Sebagai contoh, tidak boleh seorang istri menuntut haknya ya atau menuntut supaya apa? disamakan dengan seorang laki-laki dalam hak-haknya ya. Ini yang sedang digemborkan oleh mereka ya orang-orang yang membawa ideologi apa emansipasi wanita ya disamakan hak laki-laki dan perempuan sementara dalam Islam dibedakan ya lidzakarin mislu hadil unsayain ya yang namanya perempuan itu uh, apa namanya satu orang laki-laki itu uh, sebanding dengan dua perempuan. Nah, dalam saksi juga seperti itu, ya dan seterusnya. Wala yastahilla rajulu ma wala yastahilla rajul rajulu ma fadalahu Allah taala bihi alaiha min siyadah wariyasah. Ya. Dan juga ya seorang laki-laki kalau tadi perempuan ya perempuan tidak boleh menuntut hak sebagaimana haknya siapa? Haknya seorang suami. Begitu juga seorang lelaki tidak boleh dia melampaui batas ya dikarenakan dia telah Allah e, lebihkan daripada perempuan ya dari kedudukan, dari kepemimpinan. Seorang laki-laki sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tapi tidak boleh semena-mena. Fayadlimuha kemudian dia berbuat zalim kepada istrinya ya mentang-mentang dia itu e, disebutkan lebih utama dari perempuan kemudian dia semena-mena berbuat zalim fayadribuha biduni hakin kemudian memukulnya tanpa hak ya maka ini seperti ini tidak dibenarkan ya, artinya yang namanya menunaikan hak antara sepasang suami istri itu dengan batas-batas syariat ya seorang istri tidak seorang perempuan seorang istri tidak boleh menuntut haknya disamakan dengan seorang suami Ya, berbeda. Tapi seorang suami yang memiliki hak lebih tinggi tidak menjadikan dia takabur, tidak menjadikan dia berbuat zalim semena-mena kepada istrinya. Ya, kalau pengen melihat bagaimana pengamalan yang paling indah, yang nyata, ya antum melihat, ya antum baca hadis-hadis bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam rumah tangga, ya kitab yang bagus membahas permasalahan ini disebutkan dalam uh, Sunan Anasai ya pembahasan mengenai muasyarah baina zaujai ya disebutkan di sana dibawakan riwayat-riwayat ya bagaimana indahnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menunaikan hak sepasang suami istri ya kalau diamalkan Masya Allah jadi pasangan yang harmonis ya pasangan yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah ya seorang istri eh, seorang suami dia berusaha membantu kebutuhan apa? Istrinya, ya. Di samping hak-haknya seorang istri diberikan nafkah, ya, diberikan yang namanya tempat tinggal, ya. Kemudian juga diperlakukan dengan cara yang baik. Seorang suami juga apa? Ikut membantu kebutuhan istri, ya. Jangan mentang-mentang dia seorang suami, ya. Ketika sudah pulang ke rumah tidak mau urusan istri, tidak mau tahu urusan istri kerjanya seperti apa, ya semisal seorang istri lagi repot ya sakit atau ngurus anaknya dia tahu ada cucian semisal nah, cucian piring cucian apa bajunya ya, dia harus apa mau untuk membantu tadi Nabi SAW dahulu biasa menjahit pakaiannya sendiri beliau SAW biasa untuk memperbaiki apa tali sendalnya sendiri bayangkan seorang Nabi dan Rasul tapi beliau tahu itu, ya biasa membantu pekerjaan istrinya ya seperti itu seorang suami juga harus ya memiliki prinsip-prinsip yang seperti itu saling ta'awun dalam rumah tangganya tapi <clears throat> terlebih seorang istri ya juga harus seorang istri tadi menunaikan hak-hak suaminya Fakat qala Allah azza wa jal di antaranya disebutkan dalam firman Allah azza wa jal walahunna mithlu alladhi alaihi bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim dan bagi mereka para istri-istri ya para perempuan-perempuan misul ladzi alaihinna ya walahunna misul ladzi alaihinna bil ma'ruf ya mereka mendapatkan yang namanya ma'ruf perlakuan yang baik dari suami-suami mereka ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 ya walirijali alihinna darajah. Ya, tapi jangan lupa bagi mereka para laki-laki ya, mereka mendapatkan eh, bagi bagi bagi laki-laki mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya ya. Dan juga apa? darajah. Mereka lebih tinggi derajatnya dari perempuan ya lebih tinggi. Allahu Azizun Hakim, Allah zat uh, zat yang maha perkasa lagi maha lagi maha bijaksana. Taib. Ini uh, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat yang lainnya. pokoknya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat yang 34. Ya. Artinya menjelaskan menjelaskan nasihat yang kedua ini. Hak terkait dengan suami istri. Seorang istri tidak boleh menuntut lebih atau menuntut sama dengan suaminya Sebaliknya seorang suami tidak boleh semena-mena walaupun dia di atas apa? derajat istrinya. Allah sebutkan, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Mereka para laki-laki, para suami-suami ya, qawwamuna 'alin nisa. Mereka sebagai pemimpin-pemimpin bagi istri-istri mereka. Ya, ini hukum asalnya. Jadi salah <clears throat> ketika ada sebuah rumah tangga yang apa? Justru pemimpinnya itu istrinya Ya. Apa ada para hadirin? Ibaratnya orang sini apa bahasanya? Suami takut istri gitu Pak ya. Ya. Kayak gitu Pak. Apa-apa bahasanya? Suami kalah sama istri gitu ya. Jadi Eh, di majelis ini juga sekaligus nasihat ya. Kalau masih ada eh, pasangan rumah tangga yang justru istrinya lebih dominan mengatur rumah tangga, ya artinya mengalahkan seorang suami ya diperbaiki karena bukan haknya kamu ya haknya kamu sebagai apa sebagai makmum bagi suamimu ya kalau sampai terbalik ya justru dia apa membalik eh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala Allah sudah tetapkan di sini ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Seorang suami itu sebagai apa? Pemimpin bagi para istri. Bima faddalahu Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Dari apa yang telah Allah uh, utamakan, ya. atas sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya Allah utamakan dari si suami kepada istrinya. Lebih utama siapa? Suaminya. Ya. Yeah wa bima anfaqu min awwalihim dan juga dari apa? Apa yang telah mereka para suami ya nafkahkan kepada istri-istrinya berupa harta-harta mereka ya. Ini sebutkan apa namanya? E, alasan yang berikutnya dikarenakan para suami mereka yang mencari nafkah untuk istri-istrinya. Fasolihatu maka lo sebutkan ya maka istri-istri yang solihah qanitatun sifat mereka diantaranya adalah apa? Konita, seorang istri-istri yang taat kepada suami ya ya seorang istri juga harus belajar bagaimana menjadi seorang istri yang solihah ya karena Rasul mengatakan Adunya mata wa khairu mata dunya az jadu solihah dunia itu semuanya adalah perhiasan ya indah tapi sebaik-baik perhiasan dunia seorang istri yang solihah ya kalau istri yang solihah masya Allah dipandang menyejukkan mata ya istri yang solihah senantiasa membuat seorang suami bahagia ya tidak justru membuat dia apa sedih ya gundah gulana ya menuntut ekonominya dan seterusnya tidak seorang istri yang solihah istri yang menerima ya keadaan suaminya yang dia kedepankan adalah apa akhlak dan agamanya, ya, kemaslahatan terlebih kemaslahatan agama dan juga apa akhiratnya. Ya, bagaimana tercemin di rumah tangga Nabi SAW. Ketika Nabi dahulu di awal-awal akan diangkat sebagai seorang Nabi, ya beliau biasa bertahanus, bertahanus di gua Hiro, ya. Kemudian beliau ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ya, beliau ketakutan. Kemudian sampai ke rumah mendatangi Khadijah radhiyallahu anha ketika itu. Kemudian beliau memerintahkan kepada Khadijah tadi dengan ketakutan yang sangat ya, zamiluni zamiluni selimutilah aku selimutilah aku ya maka seorang istri ketika itu ya memiliki perhatian yang sangat besar ya Khadijah membaringkan Rasul SAW di pangkuannya kemudian menyelimutinya <clears throat> kemudian berusaha untuk ya ya seperti itu seorang istri yang solehah. Sifat yang lainnya, ya, di samping tadi kaunitah, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan seandainya diperintahkan ya seorang untuk sujud kepada manusia kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, karena penghormatan yang sangat besar, ya, hak yang sangat besar dari haknya seorang suami. Hafizatun lil bima hafidullah ya sifatnya mereka para istri-istri yang soliha adalah hafizat ya mereka istri-istri yang menjaga ya baik menjaga kehormatan mereka ataupun menjaga yang namanya harta suaminya ya dijaga tidak mungkin seorang istri yang soliha ya berani untuk apa e, semena-mena kepada harta suaminya ataupun semena-mena dengan kehormatan dirinya ya kehormatan rumah tangganya sampai-sampai dalam hadis disebutkan ya dalam adab seorang istri ya ketika ada seorang bertamu ketika bukan mahramnya ya orang yang asing maka tidak berani dia untuk memasukkan ke dalam rumahnya ini kalau babnya terkait dengan uh, apa namanya uh, terkait dengan diafah terkait dengan tamu izin maka tidak tidak berani dia untuk apa memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya ya kalau bukan mahramnya kalau mahramnya sih nggak masalah ya ayahnya semisal orang tuanya atau adik laki-lakinya atau adik eh, apa namanya kakak laki-lakinya dan seterusnya itu boleh saja jadi bahasan ketika ada tamu ya sampaikan saja tidak ada orang ya atau jangan dijawab ya karena harus izin kepada sang suami atau dalam masalah yang lainnya seperti masalah HP ya zaman sekarang kebanyakan canggih lewat Android gitu ya ya ataupun lewat HP HP biasa. Ketika ada orang telepon, ya, mungkin temannya suami kita HP suami kita ketinggalan. Ya ketika kita tahu itu si Fulan temannya suami saya, biarkan saja, jangan diangkat. Ya, kecuali ada izin dari seorang suami. Itu pun kalau sifatnya darurat. Atau semisal SMS, ya, ya biarkan saja. Jangan membuka yang namanya apa? Pintu-pintu fitnah, celah-celah untuk fitnah setan masuk ke dalam uh, orang tadi. Baik. Ini sifatnya, yaitu seorang istri yang solihah mereka menjaga, nah ya, menjaga harga diri mereka, menjaga hartanya sang suami, ya. Dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dijaga. Wallati takhafuna nusujahunna, ya. Adapun perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusus mereka, perbuatan nuzus yaitu perbuatan apa seorang istri ya tidak taat kepada suaminya ya dengan banyak bentuknya fa'izuhunna maka tahapan ya disebutkan di sini yaitu kalian para suami ibuhunna nasihati dulu ya kalau ada seorang istri kok punya sifat yang kayak tadi penginnya itu memimpin ya tidak mau taat kepada seorang uh, apa namanya suami ya tahapannya tadi dengan apa idhunna diajak perkara kebaikan tidak mau ya diajak taklim tidak mau ya maka yang pertama diberikan nasihat ya wahjuruhunna ya kalau semakin besar perbuatan nuzusnya ya sampai melanggar syariat maka kemudian diapakan uhjuruhunna dihajar diboikot ya diboikot namun masih apa film dalam eh, apa namanya tempat tidurnya wadribuhunna ya dan juga apa dipukul ini tahapannya tidak langsung dipukul ya wadribuhunna fa in ata'nakum falatabuhu alaihin nasabila ya tapi kalau mereka sudah taat kepada kamu dengan tahapan tadi dinasehati kemudian dihajar diboikot e, kemudian diapakan dipukul kalau memang sangat perbuatan pelanggarannya ya kalau sudah taat kepada kamu, ya, fala tabghu alaihi nasabila. Jangan cari-cari celah yang lainnya. Ya, kalau dia sudah sebagai seorang istri yang soleha. Inna Allah kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, ini dua wasiat dari Syekh Al-Albani rahimahullah dan di sana masih ada wasiat-wasiat yang lainnya yang intinya bahwasanya seorang yang telah uh, e, eh, mengadakan yang namanya hubungan ataupun muasyarah bin zaujain ya, pasangan suami istri hendaknya berusaha menjadikan rumah tangganya tadi rumah tangga yang di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengedepankan keduanya dibandingkan hawa nafsunya.